Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima Allah amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita ingin sampaikan pada kesempatan kali ini adalah amalan mudah berpahala besar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan bersyukurlah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana meskipun umur-umur mereka pendek akan tetapi meskipun pendek tersebut mereka tidak dikalahkan oleh umat-umat terdahulu dalam perkara pendapatan pahala dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna a'mar ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Sesungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja dan sedikit sekali dari umatku yang lebih daripada itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, meskipun umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60 70 tahun saja, akan tetapi nanti saya akan sebutkan ada amalan-amalan yang bisa dengan amalan-amalan tersebut padahal dia muda, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah dan bisa mengalahkan umat-umat terdahulu yang umurnya melebihi ratusan. Seperti misalkan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau umurnya ratusan tahun. Bahkan berdakwah saja ratusan tahun. Apalagi umurnya, dakwahnya saja kepada umatnya ratusan tahun, apalagi umurnya. Akan tetapi meskipun demikian, salah satu kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dan itu adalah kita dan kita patut syukuri atasnya yaitu meskipun dengan umur yang pendek akan tetapi mempunyai amalan yang amalan tersebut amalan tersebut ya lebih besar pahalanya dibandingkan umur-umur umat-umat yang terdahulu, amalan-amalan umat-umat yang terdahulu. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit menyinggung tentang umur 60 sampai 70 tahun tadi. Kita waktu normal kita tidur itu sekitar 8 jam. Kalau seandainya hitung saja umur orang 60 tahun. Berarti kalau seandainya selama 60 tahun dia setiap harinya tidur 8 jam, tidur 8 jam, maka berapa tahun dia akan tidur? Hah? 20 tahun. Cuma tidur tok 20 tahun. Berarti 20 tahun kurangi 60 sama dengan 40. 40 tahun. 40 kurangi 15 sama dengan berapa? 25. 15 dari mana Ustaz? Dari umur 1 sampai 15 itu kan masa belum balik. Berarti belum diwajibkan atasnya mengerjakan ibadah-ibadah. Berarti pula pada saat itu dia belum terkena pahala-pahala ataupun dosa-dosa. Maka dia tidak dicatat. Berarti sisa 25. 25 kalau seandainya orang untuk makan, minum, kemudian buang air besar, buang air kecil selama 60 tahun tadi. Paling minimal dia akan menghabiskan 5 sampai 10 tahun. Sisa 10 tahun. Nah, sebagaimana yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau 10 tahun ini tidak kita gunakan untuk beramal ibadah, kapan lagi? Waktu habis begitu saja. Itu kalau seandainya tidurnya normal, 8 jam. Ada orang yang tidurnya abnormal. Lebih daripada 8 jam. Malam tidur juga, habis subuh tidur lagi. Siang tidur lagi, abnormal ini. Mungkin bisa sampai 10 tahun atau 10 jam per per per hari. Mungkin bisa jadi menjadi 30 tahun. Maka sayang umur kita. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu ciri khas dari waktu adalah kalau dia datang tidak akan pernah kembali. Kalau seandainya dia tiap datang tidak akan pernah kembali. Makanya gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan digunakan untuk yang tidak bermanfaat. Oleh sebabnya Rasulullah SAW bersabda, "Min husni Islamin mar'i tarkuhu ma ya'ni." Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Artinya termasuk kebaikan Islam kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya kalau seandainya digunakan waktu yang sedikit tersebut untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, maka akan tambah banyak pertanyaan nanti kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh sebab itulah seseorang sangat dibenci dalam agama Islam ketika dia berlaku atau bersifat sabar sabahlan. Apa itu sabar sabahlan? Bapak dan Ibu kalau seandainya pergi ke pasar-pasar ataupun lihat di samping-samping jalan ada orang yang lagi termenung. Mau truk lewat sebesar apapun dia bingungin. Mau datang tsunami, gempa sembilan skala Richter dia diam aja. Ini namanya sabah lalu. Apalagi kadang-kadang di mulutnya ditambah dengan rokok. Diam saja dia. Ini namanya sabah lalu. Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, inni la akrahu rajulan sabahlan la fi amali wa la akhirah. Aku sangat membenci manusia yang bersikap sabahlal. Apa itu sabahlal? Tidak mengerjakan apa-apa, tidak ada aktivitas apa-apa, tidak ada aktivitas dunia, tidak ada aktivitas akhirat. Ini sabahlal. Jangan kasih nama anak sabahlal. Artinya orang yang bengong, sikap bengong bukan dari Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ Artinya, jika engkau telah selesai mengerjakan perbuatan ini, maka bangunlah untuk mengerjakan perbuatan yang lain. Tidak ada yang di dalam Islam namanya leha-leha, nggak ada. Tidak ada, makanya para ulama mengatakan, la rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Tidak ada kenyamanan, ketentraman bagi orang beriman sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia pasti selalu kita berputar bekerja. Tidur juga ini untuk besok hari agar kita bisa bekerja. Terus seperti itu. Tidak ada ketenangan. Di dunia penuh dengan resiko, problem, bahaya, mengancam. Di dunia seperti itu. Makanya rugi orang yang tertipu dengan dunianya. Rugi orang yang mengira bahwasanya dia hidup selama-lamanya di dunia. Kenapa? Karena dunia ciri khas dunia adalah penuh, penuh problem, penuh masalah, penuh resiko, penuh bahaya. Imam Ahmad rahimahullah taala pernah ditanya, "Mata wahai Imam, kapan seseorang mendapatkan ketenangan?" Kata Imam Ahmad, "Inda awwali qadamin tad'uhu fil jannah." Ketika telapak kakimu pertama kali masuk ke dalam surga, itu kamu akan tenang hakiki. Oleh sebab itu di dunia, jangan buang-buang waktu. Karena waktu apabila datang, tidak akan pernah kembali. Waktu kalau datang, tidak akan pernah kembali. Ini yang sekarang umur. Saya sekarang 35, Bapak ada yang 40, 45, 50, 55, 60 bahkan. Coba, ingin kembali kepada sweet 17. Bisa nggak? Nggak bisa. Kepada 17, umur 17 lagi, asik-asiknya lagi, semangat-semangatnya, nggak bisa. Itulah ciri khas waktu. Kalau dia datang, tidak akan pernah kembali. Maka jangan buang-buang waktu. Di sini rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa wal asri demi masa. Para ulama mengatakan, ulama tafsir mengatakan, semua hal-hal yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai sumpahnya, pasti ada tanda-tanda kekuasaannya. Allah, berfir, Allah bersumpah dalam Al-Quran, wasyansi wa demi matahari dan demi uh, matahari dan terang benderangnya. Walaili idza demi malam apabila dia menutupi siang semua waktu, semua sumpah yang disebutkan oleh Allah demi demi demi itu wal fajri demi waktu fajar semuanya ada tanda-tanda keajaiban dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita waktu kita terbuang percuma. Jangan sampai kita mau mengambil sikap prioritas terbalik. Banyak manusia di zaman sekarang Bapak Ibu ya, mereka lebih mendahulukan sesuatu yang tidak penting dibandingkan yang penting. Ingin contoh? Contoh. Kalau habis sholat, habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, itu berzikir sebentar, itu pun cepat-cepat, ingin cepat-cepat keluar dari masjid. Seakan masjid adalah bangunan paling angker mengerikan di dunia, tidak pantas untuk berlama-lama duduk di dalamnya. Kadang-kadang seakan-akan di lantai-lantai masjid terdapat ulat-ulat bulu yang kita tidak nyaman duduk di masjid seakan-akan seperti itu. Pokoknya kalau untuk urusan duduk di masjid paling ingin cepat keluar dari masjid. Ini namanya orang yang lebih mengutamakan tidak sesuatu yang tidak penting dibandingkan yang penting. Tapi giliran duduk di depan televisi, coba berapa jam? Hah? Channel sana iklan, channel sini iklan, channel sana. Bahkan kadang-kadang berjam-jam hanya duduk di televisi. Padahal bedanya duduk di masjid dengan duduk di depan televisi. Orang yang duduk di masjid, selama dia duduk di masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Fahuwa fi salah, madama fi musallah." dia masih dinyatakan sebagai orang yang sholat nih bapak yang kerjakan sekarang ibu-ibu yang kerjakan sekarang selama kita menunggu sholat isya selama itu kita dinyatakan sebagai orang yang sholat meskipun kita duduk meskipun kita selonjor ini keutamaan orang yang sholat, orang eh, duduk setelah sholat di masjid masih dianggap sebagai orang yang sholat masih berpahala selama itu belum lagi ada hadis yang lain sesungguhnya orang yang sholat kemudian dia duduk di tempat sholatnya, maka selama itu malaikat akan mendoakan dengan tiga doa. Dan doa malaikat kabul, karena malaikat adalah makhluk suci. Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampuni si bulan. Ya Allah, rahmati si bulan. Ya Allah, berikan taubat kepada si fulan selama dia duduk di masjid. Lihat apa yang didapat orang kalau duduk di depan televisi. Yang ada yang ada adalah dosa atau cenderung menuju dosa. Aurat perempuan kita lihat, apalagi yang masih suka nonton-nonton infotainment. Sudah jenggotan, sukanya nonton infotainment. Kan nggak cocok. Sudah jenggotan, atau ibu-ibu sudah jilbabnya besar, jilbabah, masih suka nonton berita-berita artis. Wanita-wanita yang tidak menutup auratnya kan tidak cocok. Cenderung dosa, bukan malah dapat pahala, tidak didoakan oleh malaikat, malah dapat dosa. Itu pun kita berjam-jam duduk di depannya. Apabila duduk di masjid tidak mau. Ini namanya tidak menghargai waktu. Lebih mementingkan sesuatu yang tidak penting, bahkan cenderung dosa dan meninggalkan yang penting yang berpahala. Jadi ciri khas waktu apabila dia datang tidak akan kembali. Ciri khas waktu dia lebih bermanfaat atau lebih berharga dibandingkan emas dan perak. Ini ciri khas waktu. Lebih berharga dibandingkan emas dan perak. Makanya jangan main-main dengan waktu. Ini sebelum saya sebutkan amalan. Kajian ini mudah pak. Menyebutkan amalan-amalan yang penting Bapak amalkan selesai. Jadi ilmu selesai. Asalkan ikhlas sesuai dengan petunjuk Rasul selesai. Tapi saya ingin memberikan mukaddimah agar kita sebagai manusia benar-benar memperhatikan waktu. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal farah." Artinya, dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai atau tertipu dalam dua nikmat tersebut. Yang pertama kesehatan, yang kedua waktu yang luang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kapan Bapak Ibu mem- mem- merasa memiliki waktu ketika kita sibuk? Kenapa yang nggak dikerjakan dahulu? Kenapa kita tunda tundain Sekarang numpuk pekerjaannya. Maka jangan buang waktu dengan percuma. Karena waktu lebih berharga dibandingkan emas dan perak. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sesudah kita mengenal waktu. Yang ingin saya sebutkan juga. Sebelum saya menyebutkan amalan-amalan mudah berpahala besar. Ketahuilah bahwasanya. Mudah seseorang mengerjakan amal ibadah diberikan kesempatan seseorang untuk mengerjakan amal ibadah adalah salah satu nikmat Allah terbesar. Saya ulangi, seseorang dimudahkan untuk beramal ibadah, diberikan kesempatan mudah untuk beramal ibadah, itu adalah salah satu nikmat Allah terbesar. Ingin tahu contohnya bagaimana? Tadi kita sholat maghrib. Di luar sana, jangankan mau mengerjakan sholat. Mikir sholat saja tidak mau. Betul apa betul? Hah? Betul? Di luar sana banyak orang-orang ribuan bahkan. Jangankan dia mau mengerjakan sholat. Mikir sholat saja enggak. Lah kita ada agar dengan mudahnya kita berwudu, dengan mudahnya kaki kita melangkahkan dari rumah ke masjid, baik bapak ataupun ibu, dengan mudahnya bapak menunggu setelah azan untuk diikomahkan sholat, kemudian dengan mudahnya kita mengerjakan sholat maghrib berjamaah, kemudahan ini adalah nikmat terbesar dari Allah. Di saat ada orang-orang yang tidak mau sholat, saya pernah waktu dahulu Pak di Arab Saudi, ini saya mau baru menetap di Indonesia ini lima bulanan di Indonesia ini. Dan saya berasal dari Banjarmasin. Saya lama di Arab Saudi. Seketika di Arab Saudi saya bekerja sebagai dai pendakwah di sana. Kita ada kunjungan ke kantor atau ke penjara. Di sana kita dapati tenaga kerja tenaga kerja Indonesia baik wanita ataupun laki-laki. Kita dakwahi mereka. Itu salah satu tugas saya di Arab Saudi waktu itu. Saya dapati ada seorang lelaki masuk penjara gara-gara dia masuk ke rumah orang atau ngintip rumah orang dengan sengaja dan tidak minta maaf. Karena ini salah satu kehormatan seorang seorang yang mempunyai rumah masuk ke rumah orang tanpa izin. Di sana ada anak ada anak perempuannya, ada istri perempuannya dan semisalnya. Akhirnya masuk dia penjara. Saya tanya kepada simpulan tersebut, Mas, Mas sholat enggak? Ustaz, saya sebelum ketemu Ustaz tidak sholat selama satu tahun. Berarti selama satu tahun itu pula wajahnya tidak terkena air wudhu. Bayangkan Pak, Bayangkan mudahnya kita mengambil air wudhu, kemudian kita sholat karena Allah. Itu kemudahan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah nikmat Allah terbesar. Makanya nanti kalau seandainya Bapak, saya sebutkan amalan-amalan ini, Bapak dimudahkan untuk mengerjakannya. Bersyukur kepada Allah. Karena tidak ada seseorang mengerjakan ibadah yang mudah kecuali itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala ya kemudahan dalam mengerjakan amal ibadah itu adalah salah satu dari nikmat Allah terbesar seseorang mudah untuk sholat berjamaah seseorang mudah mengeluarkan zakat seseorang mudah mengerjakan puasa wajib atau puasa sunnah semua kemudahan dalam beramal ibadah itu adalah salah satu nikmat Allah terbesar disinilah rahasia kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika ya Allah aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu dari datangnya tiba-tiba musibahmu dari seluruh kemurkaanmu Rahasianya adalah kalau seseorang dicabut kemudahan untuk beramal ibadah, maka Bapak Ibu saudara-saudari, dia akan sulit beramal ibadah. Orang banyak transportasi dan datang ke masjid mudah, tapi tidak mau datang ke masjid. Orang yang lebih sehat dari kita banyak, tapi tidak mengerjakan sholat. Itu kan berarti kemudahan datang dari Allah kemudahan dalam mengenal sunnah, kemudahan menjadi seorang muslim, itu kemudahan nikmat Allah terbesar. Populasi manusia di zaman sekarang sedunia sekitar 6.5 miliar atau sampai 7 miliar manusia. Yang menjadi muslim cuma 1,5 miliar manusia. Di antaranya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Yang menjadi muslim sekarang kita pikir, apakah kita pernah daftar kepada Allah? Apakah kita pernah bayar kepada Allah? Untuk menjadi muslim tidak. Berarti si fulan, bapak, saya, ibu, saudara, saudari sekalian. Menjadi muslim itu memang pilihan Allah. Dan tidak ada nikmat yang terbesar di dunia ini dibandingkan Islam. Saya ingin berubah merubah mindset berpikir sebagian orang. Sebagian orang hanya bersyukur kepada Allah ketika dia mendapatkan harta. Kalau dia mendapatkan selain harta tidak mau bersyukur. Pak, Bu, saudara-saudari sekalian, ada nikmat yang lebih besar dibandingkan harta. Yaitu Islam. Ada nikmat yang lebih terbesar dibandingkan harta, yaitu kesehatan. Saya beri contoh ya. Orang kadang melihat, uh indahnya ya, si Fulan punya mobil, mobilnya AC. Oh indahnya ya, si Fulan rumahnya mega, besar. Oh indahnya ya, si Fulan gajinya banyak, uangnya banyak. Saya katakan kepada orang tersebut, yang suka mengeluh kepada manusia, yang suka mengajukan Allah kepada manusia, orang yang mengeluh-ngeluh itu bu, pak, adalah orang yang suka mengadukan Allah kepada manusia. Pepatah Arab mengatakan, "Idza syakawta li bani Adam innama tashkur rahim ila alladhi la yarham." Jika engkau mengadukan nasibmu kepada anak manusia, sesungguhnya engkau sedang mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi, yang suka-suka mengeluh. Saya katakan kepada orang-orang yang suka mengeluh, bukankah Anda ketika melihat sesuatu nikmat-nikmat tersebut dengan mata, jadi sebenarnya Anda punya nikmat yang lebih besar dari harta-harta itu. Apa itu? Mata. Kita tidak akan merasa si pulang memiliki rumah, wah. Kecuali dengan mata kita. Berarti mata lebih berharga nikmatnya dibandingkan rumah yang besar, harta yang melimpah ruah, transportasi yang wah-wah. Buktinya juga kalau seandainya bapak sekalian, ini yang suka mengeluh sekali lagi ya. Bapak sekalian, kalau seandainya dikatakan kepada bapak, pilih pak, bapak mau duit satu miliar, rumah mega, 400 meter persegi atau 600 meter persegi, tingkat 5, mobil 10, tapi saya congkel mata bapak, mau? Mau? Ada yang mau? Berarti nikmat mata lebih luar biasa dibandingkan harta seluruhnya. Ini saya ingin merubah mindset berpikir sebagian orang. Bahwasanya sebagian orang hanya bersyukur kalau dapat harta, uang, duit. Kalau dapat nikmat Islam, iman, sehat, itu tidak mau bersyukur. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, poin kedua yang saya bahas adalah bersyukurlah ketika Allah memudahkan untuk kita menjadi hamba Allah, untuk kita mudah beramal saleh. Tadi siang saya mengisi kajian di sebuah masjid di Al-Muraqabah. Subhanallah, saya katakan kepada pengurus-pengurus masjid, Pak bersyukur bisa menjadi pengurus rumah Allah tidak semua orang mau seperti itu. Bersyukur meskipun Anda mungkin meluangkan uh, memberikan harta, meluangkan waktu untuk mengurus masjid Allah, tidak semua orang dimudahkan untuk mengurus masjid Allah. Dan apa keutamaan mengurus masjid Allah? Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa an yakunu minal muhtadin. Subhanallah luar biasa. Ini masjid ini juga Masjid Al-Ikhlas bersyukur orang-orang yang menjadi pengurusnya. Karena tidak semua orang dimudahkan untuk menjadi pengurus masjid. Sesungguhnya lihat firman Allah dalam surah At-Taubah bagi yang mengurus masjid, yang memakmurkan masjid, sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang memakmurkan masjid. Berarti tanda keimanan seseorang adalah dia memakmurkan masjid, dia mengurus masjid dan itu tidak semua orang memilikinya. Bersyukur. Bersyukur ketika dimudahkan untuk mengerjakan amal ibadah. Pernah seseorang nanya kepada saya, Ustaz, kayaknya sholat berjamaah ini menyulitkan kaum muslim. Kenapa Allah membuat sholat berjamaah sih? Lihat, ada orang berbicara seperti itu. Bapak saja, ibu saya tidak pernah berpikiran seperti itu kan? Ada orang lagi pernah bertanya kepada saya, Ustaz, kayaknya syariat zakat ini Kayaknya syariat zakat ini menyulitkan umat Islam, mengurangi harta kaum muslim. Ngapain sih zakat-zakatan? Bapak kan tidak pernah berpikiran seperti itu. Berarti mudah seseorang mengerjakan amal ibadah itu nikmat Allah terbesar. Maka bersyukurlah kepada Allah. Mudah kita mengenal sunnah, mudah mengamal-ngamalkan sunnah. Mudah seseorang ketika berdagang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu tidak menipu, tidak mengurangi timbangan, tidak tergoda dia dengan dengan pedagang-pedagang lain yang sudah biasa menipu, yang sudah biasa mengurangi timbangan, yang sudah biasa mengoplos, memasukkan. Seorang pedagang bakso, dia mudah kepada Allah, mudah berlaku jujur. Baksonya dibuat memang dari daging sapi, bukan dari daging tikus atau babi. Mudah dia melakukan itu meskipun agak mahal. Mudah dia. Itu kemudahan berasal dari siapa? Allah. Saya sering ditanya oleh pegawai-pegawai resmi di sebuah kantor, Ustaz, kalau kita menghitung-hitung sesuatu, kita ini akan dikasih. Kemudian kalau seandainya dikasih amplop, saya menolak, saya dikatakan sok suci. Maka saya katakan, ibu, bapak, pertahankan itu. Apapun yang dikatakan orang, sungguh kemudahan untuk menolak maksiat itu berasal dari Allah. Bersyukurlah, itu nikmat terbesar dari Allah di saat kejujuran sulit. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik, sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga. Ini mau mukadimah mana? Ya, Ustaz amalannya mana ini? Poin yang ketiga. Gaya hidup para sahabat radhiyallahu anhum mereka itu kebiasaannya adalah merasa menyesal apabila kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Maka saya katakan dalam majlis ini di masjid ini, orang cerdas adalah orang yang apabila ada kesempatan amal ibadah dia tidak melewatkannya. Saya beri contoh Puasa hari Arafah. Apa pahalanya, Pak? Tanggal 9 Dzulhijjah, puasa hari Arafah. Pahalanya apa? Menghapuskan dosa seberapa? Hah? Satu tahun sebelumnya dan satu tahun yang akan datang. Orang cerdas tidak akan melewatkan ini. Puasa hari Ashura apa pahalanya? menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu atau saya terbalik yang penting seperti itu orang cerdas tidak melewatkan ini saya beri contoh lagi hari Jumat nanti kita ke depan ada hari Jumat di dalam hari Jumat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna fi yaumil Jum'ati la sa'atan la عبد مسلم muslimun يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا إياه Sesungguhnya dalam hari Jumat ada sebuah waktu Tidaklah Allah subhanahu wa tidaklah seorang hamba muslim berdoa pada waktu itu meminta sesuatu kepada Allah, melainkan Allah akan kabulkan permintaannya. Orang cerdas tidak melewatkan waktu itu. Makanya para ulama berbeda pendapat. Waktu yang mustajab pada hari Jumat itu kapan? Kenapa mereka berbeda pendapat? Karena mereka adalah orang-orang yang cerdas. Mereka ingin mendapatkan waktu dikabulkannya doa hari Jumat. Dan pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan kalau tidak salah riwayat juga Imam Ibnu Majah bahasa bahwasanya waktu yang mustajab di hari Jumat untuk berdoa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iltamisuha akhir saatin min salatil asr." Cari waktu mustajab itu di akhir waktu dari sholat asar hari Jumat sebelum terbenam matahari. Orang yang cerdas tidak melewatkan kesempatan-kesempatan emas. Dalam hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa la yudab, la yuraddu bain al azan wal iqamah." Doa tidak akan ditolak antara azan dan iqamah. Orang yang cerdas tidak akan melewatkan waktu antara azan dan iqamah kecuali dia berdoa kepada Allah. Itu orang yang cerdas. Maka jangan sampai lewatkan waktu percuma dengan tidak ada amalan. Yang kedua, syukuri kalau seandainya Anda dimudahkan oleh Allah untuk beramal ibadah. Yang ketiga, orang yang cerdas memperhatikan kesempatan-kesempatan emas. Nah, di antara kesempatan emas Amalan yang pertama, amalan mudah berpahala besar. Yaitu mengikuti muadzin di dalam azannya. Mengikuti muadzin di dalam azannya. Amalan yang sering dilupakan oleh orang dan kemudian membaca doa setelah azan. Kita akan sering mendengar azan, sering terlupakan untuk mengikuti muadzin. Apa pahalanya Ustaz? Sehingga kami tertarik untuk mengikuti muadzin dan berdoa setelah azan. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tul muadzina fayaqulu mithla ma yaqul." Jika kalian mendengar, afwan. "Idza sami'tul muadzina faqulu mithla ma yaqul." Jika kalian mendengar seorang yang mengumandangkan azan, muadzin mengumandangkan azannya, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh seorang muadzin. Summa sallu alayya fa inna salat fa, fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Kemudian setelah itu bersalawatlah atasku Sesungguhnya barang siapa yang satu kali bersalawat atasku maka Allah akan bersalawat atasnya sepuluh kali. Summa salullaha liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Kemudian mintalah kepada Allah untukku yaitu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al wasilah. Sesungguhnya dia adalah kedudukan di dalam surga tidak ada yang pantas mendapatkan kedudukan di surga tersebut kecuali untuk hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa dan aku berharap aku yang mendapatkan kedudukan wasilah tersebut. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini keutamaan orang yang menjawab agar faman saala liyal wasilata hulat lahu syafa'ah. Barang siapa yang dia meminta kepada Allah untukku al-wasilah berdoa setelah azan maka halal baginya pada hari kiamat syafaat Ustaz nggak menarik Ustaz bukan pahala besar sebagian orang nggak nggak menarik pahala syafaat itu apa syafaat ada yang tahu syafaat apa? yang tahu syafaat apa maksud syafaat? Yang tahu syafaat saya kasih minyak wangi. Saya nggak bawa duit. Biasanya kalau di kota-kota lain, kalau saya ngajukan pertanyaan saya kasih duit 50 ribu. Yang tahu apa arti syafaat? Bapak mau dapat syafaat nggak? Hah? Mau? Mau nggak? Mau. Kenapa mau? Kenapanya ini bingung kan? Ibu mau dapat syafaat nggak bu? Kenapa mau dapat syafaat? Apa itu syafaat? Sampai ibu ingin. Ini misalkan ya. Saya minum. Kenapa saya minum? Karena saya haus. Ada alasan. Kita ingin syafaat. Kenapa? Syafaat itu apa? Nah, silakan lanjutkan. Syafaat apa? Hah? jaminan ya salah pembelaan dikit lagi pertolongan ha pengampunan enggak ha apa apa perlindungan rekomendasi ya silakan syafaat bisa dikatakan rekomendasi. Lihat, paham, pahami baik-baik. Saya sering mengatakan ustadz-ustadz di zaman sekarang, para pendakwah di zaman sekarang tidak cukup. Barang siapa yang baca doa setelah azan dapat syafaat, orang nggak tertarik. Ya, kata anak muda, kalau dapat syafaat, soal Kenapa emang? Kalau dapat syafaat kenapa? Dia tidak tertarik kenapa? Karena tidak mengerti syafaat. Bagaimana pentingnya syafaat pada hari kiamat. Dan saya sering mengatakan dalam kajian saya, lima hal yang sangat penting dibutuhkan oleh manusia nanti pada hari kiamat. Yang pertama naungan, yang kedua air, yang ketiga syafaat, yang keempat petunjuk, yang kelima cahaya. Kenapa syafaat sangat dipentingkan pada hari kiamat? Lihat, mekanisme syafaat yang tadi dikatakan rekomendasi. Sebenarnya arti syafaat adalah makanya kita ini perlu belajar. Makanya ustaz-ustaz yang ngajar, pendawa-pendawa yang ngajar itu jangan ustaz-ustaz yang bodoh. Yang cuma bisa ketawa hahaha tidak membetulkan umat, tidak mengajari umat. Ya, Syafaat artinya dalam bahasa Arab sualu ani sualillahi taala anil ghair. Saya ulangi, sualillahi taala at-tajawuza anil ghair. Syafaat adalah memohon kepada Allah agar diampuni untuk seseorang. Itu syafaat. Mekanisme syafaat seperti ini. Ada saya, ada Nabi Muhammad SAW, ada Allah. Saya mengucapkan azan, doa setelah azan, nanti pada hari kiamat Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah, ya Allah, ampuni Ahmad Zainuddin. Itu mekanisme syafaat. Doa Rasulullah kabul enggak Kabul. Mustajab. Itu namanya mekanisme syafaat. Ya, tertarik kan sekarang? Siapa yang membaca doa setelah azan mendapatkan syafaat, halal syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mekanismenya adalah nanti di hari kiamat Rasulullah minta kepada Allah untuk apa? Agar mengampuni orang yang membaca doa tadi. Nah, kita cukupkan dulu azan dulu apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa baraka ala abdihi wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan Amalan yang pertama tadi berarti membaca doa setelah azan dikumandangkan maka halal baginya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Itu adalah amalan mudah berpahala besar. Pahala besarnya mana? Tadi sudah kita pahami. Syafaat itu artinya apa? Yaitu permintaan kepada Allah agar si bulan diampuni. Ini pahala besarnya. Dan doa yang dibaca ketika setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadan al wasilata wal fadilah wa ba'athhu al maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ini doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Amalan yang kedua, Amalan mudah berpahala besar adalah hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i an Abi Umamah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut Barang siapa yang membaca ayat kursi surat Al-Baqarah ayat 255 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai di setiap setelah selesai sholat fardu maka tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian ini termasuk amalan mudah berpahala besar tetapi apa Ustadz maksud dari tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian? Maksudnya adalah apabila ada orang yang membiasakan diri membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka bisa dipastikan dia akan masuk surga dan itu diketahui setelah dia meninggal dunia. Itu maksudnya. Lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut tidak ada yang menahannya dari masuk surga kecuali kematian. Maksudnya dia sangat bisa dipastikan dengan kehendak Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan mudah berpahala besar. Ada perkara menarik ketika kenapa ayat kursi adalah ayat yang paling mulia dalam Al-Qur'an. Kenapa ayat kursi ayat yang paling utama dalam Al-Quran? Tidak ada ayat apapun dalam Al-Quran yang paling agung dibandingkan ayat kursi. Bahkan salah satu keutamaan ayat kursi jika dibaca sebelum sebelum tidur maka disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yazalu alaika min الله hafiz wa la yaqrabannaka syaitanun abadan. Masih saja ada malaikat yang menjagamu sampai pagi dan tidak akan ada jin yang berani mendekatimu seorang jin pun. Kenapa ayat kursi begitu agung? Ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Jawabannya dan ini bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam ayat kursi terhadap terdapat pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua pekerjaan yang mengagungkan Allah itu pasti sangat diridhai oleh Allah. Ini pelajarannya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati sebuah permasalahan, sebuah keresahan, beliau mengatakan, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Beliau mengatakan da'watil kar doa ketika susah, doa ketika resah, doa ketika gundah, gulana, galau. Mengagungkan Allah. Allahu yang mengaturku. Allah yang mengaturku. Aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Dan saya katakan bahwasanya Anda tidak akan pernah terkena dosa yang paling besar di dunia tidak ada pernah dosa terbesar itu yaitu dosa kesyirikan dengan cara mengagungkan Allah. Di sini rahasianya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang membaca ayat kursi setiap habis selesai sholat fardu tidak ada yang menahannya dari masuk surga kecuali ketika dia meninggal. Artinya dia sangat-sangat diharapkan dan berhak untuk mendapatkan surga Allah. Ada apa dengan ayat kursi? Kalau ada judul film, ada apa dengan cinta? Ini ada apa dengan ayat kursi? Karena di dalamnya terdapat apa? Terdapat pengagungan terhadap Allah. Dan ini amalan yang paling mulia. Makanya perhatikan hadis Rasul. Akrabu ma yakunul abdu min Rabbihi fahuwa sajid fa'akthiru du'a'a fihi fa'innahu hariyun an yustajabalakum Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah ketika kapan, Pak? Ketika sujud kepala kita yang sangat kita hormati, kepala yang paling tinggi, bagian tubuh yang paling tinggi, kita letakkan di atas tanah lebih rendah dibandingkan mohon maaf pantat kita saat itu kita benar-benar mengagungkan Allah. Saat itu hamba tersebut benar-benar diridhoi, disukai oleh Allah. Makanya pula berdoa, amalan berdoa adalah amalan yang paling agung di sisi Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada amalan yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan berdoa. Kenapa? Kata Imam Ash-Shawqani rahimahullah di dalam kitab beliau Tuhfatul Zakiri karena di dalam berdoa tadullu ala qudratillah azza wa jal wa ajzid Kalau orang lagi berdoa dia memperlihatkan keagungan Allah dan kelemahan hamba. Ini amalan yang paling disukai oleh Allah dan itu terdapat di dalam surat atau di dalam ayat apa? Ayat kursi. Amalan mudah berpahala besar. Coba lihat perhatikan saja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup, maha berdiri sendiri dan maha hidup. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawlihat. Kita mengagungkan Allah. Tidak ah, Allah tidak didapati rasa kantuk dan rasa tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la Habis itu? Hah? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh Allah memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah, memberikan rekomendasi di hadapan Allah kecuali dengan izin Allah. Lihat keagungan Allah. Wala yuhituna bi'ilmihi min wala yuhituna bihi min ilm wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Tidak ada yang meliputi ilmunya kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Wala yaudu hifdhuhuma wa huwal aliyul Hah? Lahu dipotong-potong sulit saya jadinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba di belakang ataupun di di depan. Wala yuhitu wa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض lihat keagungan Allah kursinya Allah kursi tahu kursi bukan ini kursi itu tempat telapak kakinya Allah Subhanahu wa taala itu seluas langit dan bumi keagungan Allah luar biasa wala ya'udu hidruhuma wa huwal aliyyul azim. Dan Allah tidak berat untuk menjaga langit dan bumi dan Allah Maha Tinggi dan Maha Agung. Lihat pengagungan. Anda akan selamat dari dosa syirik, dosa yang mengalahkan besarnya dari dosa korupsi, dosa yang mengalahkan dosa besarnya dari menzinahi ibu, dosa yang mengalahkan dosa besarnya dari membunuh bapak, anda akan terlepas dari dosa syirik ketika mengagungkan Allah. Makanya ada terdapat dalam ayat kursi. Jangan lupa baca ayat kursi setelah sholat apa? Fardu. Amalan ketiga. Membaca dua ayat terakhir pada waktu malam dari surat Al-Baqarah. Membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di waktu malam. Ini amalan mulia juga. Mulianya mana? Lihat hadis riwayat Bukhari dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah kafatahu." Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, Allah akan cukupkan untuknya dengan dua ayat tersebut atau bahasa yang lain Allah akan menjadikan dua ayat tersebut cukup baginya. Apa maksudnya Ustaz? Mana pahala besarnya Ustaz? Perhatikan perkataan para ulama. Apa maksud ayat bahwasanya dua ayat tersebut mencukupkannya? Yang pertama, dengan hanya membaca dua ayat, kata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, hanya membaca dua ayat amanah Rasul. Hafalkan amanah Rasul? Amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Ya, sampai akhir pokoknya. Ya, sampai pansurna alil qawmi kafir. Tidak lebih satu, satu menit kita bacanya. Apa keutamaannya? Kafatahu dua ayat tersebut akan mencukupkannya. Apa maksud dua ayat tersebut akan mencukupkannya? Perhatikan pendapat yang pertama mencukupkannya dari bangun malam hanya dengan membaca dua ayat sudah cukup seperti orang sholat semalaman suntuk hanya membaca dua apa dua ayat ini anak mudah-mudahan menjadi pendakwah nantinya Kayaknya suka di depan. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan besarnya apa Ustaz? Pah amalan kan judul kita amalan mudah berpahala besar. Baca dua ayat dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah mudah tapi berpahala besar. Pahala besarnya apa? yaitu dua ayat tersebut akan mencukupkannya. Apa maksud dua ayat mencukupkannya? Mencukupkan dari seluruh keburukan dunia akhirat. Mencukupkan dari seluruh keburukan dunia apa? Akhirat. cuma cuma membaca dua ayat. min الرسول wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa بالله wa وكتبه wal yaumil akhir. eh rusuli. apa wal yaumil akhir. Eh, wa rusuli apa? لا نفرق بين أحد من رسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا ولا تحمل علينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم sangat mudah membaca dua ayat tersebut mendapatkan keutamaan dan pahala yang sangat besar. Yang kedua, yang ke yang keempat. Amalan keempat. Bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan bersalawat atas Nabi? Coba perhatikan hadis riwayat Imam An-Nasai dan sebelum saya sebutkan hadis ini, saya ingatkan jangan kita menjadi orang yang bakhil, kikir, pelit, medit, Kenapa? Bagaimana ketika nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan kepada kita, kita tidak bersalawat atasnya. Itu orang yang kikir, pelit, medit, bakhil. Al bakhilu man bukir dzukirtu indahu falam yusalli alaiya. Orang yang bakhil, orang yang kikir, pelit, medit, dalam bahasa Banjar engken. Enggak tahu ada orang Banjar nggak di sini. Ya, ini para yang sekalian, orang yang bakhil adalah orang yang apabila disebutkan di hadapannya namaku lalu dia tidak bersalawat atasku. Bersalawat atas Nabi amalan yang sangat agung. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra Sallallahu alaihi ashra salawatin wa anhu asyru khati'atin wa rufi'at Artinya, barang siapa yang bersalawat atasku satu salawat, maka akan disalawatkan oleh Allah atasnya sepuluh salawat. Jadi ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sampai selesai itu Allah berselawat atas kita sepuluh kali. Ustadz, apa sih maksud Allah bersalawat atas kita? Yang kita tahu kita bersalawat atas Nabi. Ganjarannya orang yang bersalawat atas Nabi, Allah akan bersalawat atasnya sepuluh kali. Maksud daripada salatullahi alal abdi, salawatnya Allah terhadap hamba adalah sana'uhu fil mala'il a'la. Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya sebanyak sepuluh kali Amalan mudah berpahala besar. Belum selesai, dihapuskan darinya sepuluh kesalahan. Belum selesai, diangkat untuknya sepuluh tingkatan derajat. Maka banyak-banyaklah bersalawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari keutamaan bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam juga adalah hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abu Darda radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati al qiyamah." Yang ingin syafaat nih. Sudah pahamkan syafaat apa artinya? Meminta kepada Allah agar Allah mengampuni si fulan. Barang siapa yang bersalawat atas Rasulullah sepuluh kali ketika pagi, sepuluh kali ketika sore, maka syafaatku akan mendapatinya pada hari kiamat. Artinya di hari kiamat nanti Rasulullah akan berdoa kepada Allah, akan merekomendasikan kepada Allah, wahai Allah ampuni si fulan. Kan indah. Itu syafaat. Itu yang kita inginkan. Itu namanya syafaat. Dan itu kita dapatkan dari apa? Dari amalan apa? Solawat. Yang kelima. Ini kelima luar biasa juga. Amalan mudah berpahala besar. Beristighfar untuk kaum beriman, laki-laki ataupun perempuan. Beristighfar untuk orang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Perhatikan apa pahalanya orang beristighfar laki-laki untuk kaum beriman laki-laki ataupun perempuan. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah." Subhanallah. Yang ingin dapat pahala banyak, ini amalkan ini mintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang beriman laki-laki ataupun perempuan. Nanti caranya saya akan sebutkan. Hadisnya dulu barang siapa yang beristighfar kepada Allah untuk orang beriman laki-laki ataupun perempuan dituliskan oleh Allah Allah menuliskan untuknya setiap atau sebanyak jumlah orang-orang beriman laki-laki dan perempuan kebaikan saya katakan tadi orang beriman jumlahnya berapa? 1.5 miliar. Kalau kita berdoa, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampuni orang beriman, laki-laki dan perempuan. Berarti kita mendapatkan keba kebaikan berapa banyak? 1,5 miliar kebaikan. Hanya mendoa seperti itu. Hanya berdoa seperti itu. Ya, doakan. Dan salah satu doa yang bisa dipakai ialah di dalam surat Ibrahim kalau tidak salah ayat 51 silahkan cek nanti surat Ibrahim ayat 51 dan ini juga bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita Rabbana firli wali walidayya wali mu'minina yawma yaqumul hisam artinya wahai Rabb kami ampuni aku dan kedua orang tuaku dan seluruh orang beriman pada hari hisab. Ini sebanyak orang beriman bahkan kita hitung tadi 1,5 miliar. Itu yang masih hidup, yang meninggal berapa banyak dari mulai umat Nabi Muhammad dari mulai Nabi Muhammad SAW sampai sampai nanti amalan mudah berpahala besar sekarang Pak, sebelum saya lanjutkan, melanjutkannya ini mudah karena tinggal empat amalan. Saya belum saya lanjutkan, saya ingin mengajak bapak-bapak kalau mengamalkan zikir itu benar-benar meresap di dalam hati. Di antaranya kata-kata istighfar tadi. Bapak kalau mengucapkan astaghfirullah astaghfirullah Apa maknanya Pak? saya memohon ampun kepada Allah. Itu makna yang biasa di tengah kaum muslim. Di sana ada disebutkan oleh para ulama tiga makna ketika orang beristighfar. Dan ini yang membuat kita akhirnya tambah meresap istighfar kita. Dan ini pula yang menjadikan nanti kita ingin ajarkan anak-anak kita agar lisan mereka pandai beristighfar untuk orang tuanya kepada Allah. Perhatikan makna istighfar yang pertama ketika orang mengucapkan astagfirullah. Sebelum saya katakan maknanya, Bapak, Ibu, di dalam bahasa Arab apabila ada kata dimulai dengan alif, sin dan ta, isti Alif sin dan ta isti. Itu maksudnya meminta maksudnya meminta. Misalkan sholat minta hujan. istisqo Selalu ada alif sin dan ta isti. Misalkan minta pertolongan. Nah, Misalkan minta perlindungan isti'azah misalkan minta pertolongan dari keadaan yang sempit istighosah misalkan minta petunjuk kebaikan istighoroh makanya ada sholat apa sholat istighoroh itu namanya minta per, uh, petunjuk untuk kebaikan. Nah, istighfar begitu juga istighfar. Ada istinya, berarti meminta ghafer. Apa arti dalam bahasa Arab ghafer? Arti dalam bahasa Arab ghafer itu ini. Penutup. Berarti ketika kita beristighfar, kita meminta kepada Allah agar ditutupi aib dosa kita. Agar ditutupi apa? Aib dosa kita. Subhanallah Pak, ini luar biasa. Coba kalau dosa kita kelihatan oleh kawan-kawan kita. Misalkan kalau seandainya dosa, saya mengerjakan dosa, sekali mengerjakan dosa dicoreng oleh Allah dengan satu kali coreng hitam. Dosa lagi hitam, hitam. Coba tidak ditutup aib dosa kita. Apalagi kalau seandainya takutnya cuma di depan mata manusia. Di depan mata Allah tidak takut, yaitu orang-orang yang bermaksiat ketika sendirian. Alhamdulillah Pak Allah menutup aib dosa kita. Nah ketika kita mengucapkan Astagfirullah. Berarti kita sedang meminta agar Allah menutupi aib keburukan dari dosa yang kita lakukan. Ini arti yang pertama dari istighfar. Arti yang kedua, Astaghfirullah berarti kita meminta, semuanya meminta. Meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita digantikan dengan kebaikan apa dalilnya Ustaz? Lihat surat Al-Furqan ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, faulaika Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima." Artinya, kecuali orang yang bertobat beristighfar kemudian beramal beriman dan beramal soleh maka merekalah orang-orang yang digantikan oleh Allah dosa-dosanya dengan kebaikannya dan Allah maha ghafur maha pengganti dosa dengan kebaikan dan Allah maha pengasih maka arti yang kedua ketika seorang mengucapkan astagfirullah apa artinya meminta kepada Allah agar apa? Diganti dosa dengan kebaikan. Arti istighfar yang ketiga. Ketika orang mengucapkan astagfirullah berarti dia ingin agar Allah dia minta kepada Allah agar Allah menghapuskan dosanya sehapus-hapusnya, tidak tersisa sama sekali. Apa dalilnya Ustaz? Lihat surat Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, janganlah kalian berputus asa eh, kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah menggofur seluruh dosa. Apa arti menggofur seluruh dosa? Menghapuskan seluruh dosa, sehapus-hapusnya. Seperti putih tidak ada dosa sama sekali. Ini rahasia sabda rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atta ibu minadzambi kama la Orang yang beristighfar bertobat dari sebuah dosa seperti dia tidak memiliki dosa, hapus dosanya. Itu tiga arti istighfar. Nah, mulai saat sekarang kalau kita beristighfar ingat tiga itu akan teresap di dalam dada. Astagfirullah. Arti yang pertama apa? Meminta di tutup aib dosa kita. Astagfirullah. Arti yang kedua apa? Meminta agar dosa diganti dengan kebaikan. Astagfirullah. Arti yang ketiga apa? Meminta agar dihapuskan dosa. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keenam dan saya berhenti pada angka tujuh karena e, apa namanya? E, sudah malam ya. Yang keenam yaitu berjabat tangan setelah mengucapkan salam jika bertemu dengan sesama muslim. Ini amalan mudah berpahala besar. Jabat tangan, Assalamualaikum, ya Assalamualaikum warahmatullah, Waalaikumsalam jabat tangan. Ini amalan yang sangat luar biasa. Dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza laqiya al-mu'mina fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi fasafahahu tanasara qatayahuma kama yatanasaru waraqus syajar." Artinya, seorang beriman jika bertemu dengan orang beriman lainnya lalu dia mengucapkan salam kemudian dia berjabat tangan gugur kesalahan-kesalahan mereka berdua sebagaimana pohon atau daun-daun pohon gugur ketika musim gugur. Keutamaan sangat luar biasa. Amalan mudah berpahala besar. Yang terakhir mengucapkan subhanallah wa bihamdihi Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan subhanallah hadis ini kalau kita punya kitab Sahih Bukhari, hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari di hadis yang terakhir pada kitab Sahih Bukhari. Kenapa demikian? Beliau ingin dengan hadis ini menghapuskan dosa-dosa. Seluruh dosa yang kita kerjakan. Apa hadisnya? man qala subhanallah wa bihamdi, fi yaumin mi'ata marrah khuttat khata khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar artinya barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, apa Pak bacaannya subhanallah wa bihamdi, sebanyak 100 kali di setiap hari akan dihapuskan dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya sebanyak gurih di lautan. Maka jangan lupa baca bacaan tersebut. Mudah-mudahan amalan tadi menjadi amalan yang bermanfaat. Itulah amalan-amalan mudah berpahala besar masih sebanyak amalan-amalan lain akan tetapi saya cukupkan apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, saya cukupkan dengan kafaratul majlis atau saya cukupkan sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada hadiah dari panitia bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaannya siapa dari laki-laki dulu yang paling jauh rumahnya dari Masjid Al-Ikhlas. Dari mana, Pak? Hah? Pengalon. Bengalon. Ada yang lebih jauh lebih jauh dari Bengalon? Hah? Enggak ada. Mana, Pak? Hah? Mana? Enggak. Enggak ada yang lebih jauh. Ibu-ibu ada yang lebih jauh dari Bengalon? Enggak ada ya. Hah? Samarinda ada? Iya. Berarti bapak yang dapat dari Bengalon dapat, yang ibu-ibu dari Samarinda dapat. Silakan Pak ambil. Itu pertanyaan saya. <laughs> Silakan kasih ke ibu-ibu yang datang dari Samarinda. Baik. Kenapa saya tanya seperti itu Bapak Ibu sekalian? Saya sering mengatakan, Bapak yang jauh saja datang, yang dekat-dekat di sini tidak datang, itu tambah berat pertanyaannya. Seperti yang saya sebutkan di Masjid Al-Muraqabah. Yang punya sarana tapi tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah itu tambah berat pertanyaannya nanti pada hari kiamat dibandingkan yang tidak punya sarana tapi dia semangat ibadah. Saya beri contoh. Ada orang di zaman salafus saleh dua kakinya buntung, kedua tangannya buntung, tapi selama 40 tahun tidak pernah lepas sab pertama. Selalu ikomah beliau ada di sab pertama. Itu nanti di hari kiamat akan menjadi pemberat-pemberat bagi kita. Sehat badan tapi sabnya terakhir. Paham ya maksud saya? Yang jauh, Bapak ini jauh. Bapak kenapa datang sih? Ini akan pemberat kita nanti. Ya, yang punya alat transportasi mobil kendaraan tapi tidak mau datang ke pengajian, pengajian bukan hanya di sini saja, di mana saja, atau yang misalkan ada orang dia susah jalan tapi bisa jalan ke masjid, bisa pertama pula itu nanti orang ini akan menjadi pemberat pertanyaan di hadapan Allah bagi orang-orang yang kakinya sehat punya alat transportasi mobil atau motor tapi jarang ke masjid. Paham maksud saya, Pak? Nah, ini ini namanya sarana jangan sampai menjadikan kita tambah berat nanti siksanya atau pertanyaannya di sisi Allah. Demikian. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, saudara-saudari kalau tidak ada kita tutup dengan kafaratul majlis. Silakan Pak. Waalaikumsalam Iya, bagus pertanyaannya. Hadis yang tadi yang innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi Sesungguhnya orang beriman jika bertemu dengan orang beriman lalu dia mengucapkan salam lalu berjabat tangan maka gugur dosa-dosanya seperti daun-daun yang gugur dari pohon. Maka jawabannya hadisnya adalah ketika bertemu dengan orang beriman. Kalau seandainya sebelum sholat sudah salaman berarti sudah selesai. Ya, Adapun kalau seandainya sebelum sholat dia belum salaman, langsung masuk ke dalam saf, kemudian setelah salam dia ingin salaman tidak mengapa. Tidak mengapa. Paham maksudnya Pak ya? Karena hadisnya adalah seorang mukmin jika bertemu dengan orang beriman, kemudian dia salam. Kalau sebelum sholat belum salaman, setelah sholat ingin salaman tidak mengapa. Akan tetapi kalau setelah eh, sebelum sholat dia sudah salaman, kemudian setelah sholat dia salaman lagi, nah ini tidak sesuai dengan hadis Rasul. Apalagi sampai mewajibkan salam muter. Belum pernah kita dapat di riwayatnya wallahu alam saya belum pernah dapat sepengetahuan saya pembaca kitab-kitab hadis dari Rasul sallallahu Alaihi Wasallam belum kita dapati ada Rasul SAW Alaihi Wasallam setelah salat beliau berkeliling salaman dari para sahabatnya dan kalau keliling pun nggak cukup karena sahabat Rasulullah yang berimaman kepada Rasulullah ribuan masa harus salat nggak ada riwayatnya. Dan itu perhatikan ya. Dan itu sering sholat fardu kan Rasul SAW hampir 12 tahun beliau sholat fardu menunjukkan tidak ada riwayat sama sekali bahwasanya setelah sholat fardu kita berkeliling salaman. Kalau kalau seandainya sering dilakukan, kalau ada pasti ada riwayatnya walau sekali. Paham maksud yang saya maksud Pak? Karena sering, saking seringnya, semestinya harus ada riwayat salaman setelah sholat fardu. Tapi ini tidak ada. Tetapi saya juga tidak melarang kalau seandainya ada orang habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian dia tidak belum ber, belum bersalaman dengan si fulan ini, silahkan dia salam ke kanan atau ke kiri. Bisa paham maksud saya, Bapak Ibu? Nah, demikian wallahu a'lam. Silahkan ada yang bertanya. zikir uh, zikir berjamaah dipimpin oleh satu orang atau bersama-sama. Nah, ini sama seperti yang jawaban-jawaban saya tadi. Nabi Muhammad SAW cukup pak, nggak apa-apa, kedengaran Insya Allah. Nabi Muhammad SAW Alaihi sholat itu diwajibkan sholat kapan sih? Dua tahun sebelum hijrah. Nabi Muhammad SAW hijrah di kekuatan kota ke Madinah, hidup di kota Madinah itu selama 10 tahun. Berarti kalau dikatakan 2 tahun sebelum hijrah, berarti Nabi sholat selama hidupnya 12 tahun. Paham penghitungannya? Sholat disyariatkan oleh Allah ketika Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu kejadiannya kapan? 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah hijrah Nabi, Nabi Muhammad SAW tinggal 10 tahun di kota Madinah. Berarti Nabi Muhammad SAW sholat lima waktu selama 12 tahun baru beliau meninggal. Selama itu pula tidak ada riwayat yang jelas dan sahih bahwa Nabi Muhammad SAW memimpin para sahabatnya untuk berzikir berjamaah bersama-sama setelah sholat fardu. Padahal itu sering dilakukan. Bahkan kita perhatikan lima sehari lima kali sholat fardu. Dan itu semua diimami oleh Rasulullah. Kalikan saja lima kali tiga puluh sebulan. Berapa? seratus lima puluh. Kali setahun berarti kali dua belas. Berapa? seribu ratus. jangan katakan banyak. 1800 kali 12 tahun. Nah, itu baru banyak, Pak. 12 tahun banyak. Sebanyak itu masa tidak ada riwayat Nabi Muhammad SAW memimpin zikir berjamaah. Paham maksud saya pak? Kalau ada pasti ada riwayatnya. Bisa dipahami maksud saya? Ya demikian. Jadi berzikir Adapun hadis Anas bin Malik bahwasanya e, para sahabat Nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam takbir ataupun menyelesaikan sholatnya maka mereka mengangkat suara mereka dengan berzikir. Ini bukan berarti bersama-sama, tetapi berzikir sendiri-sendiri dengan mengangkat suara. Itu pun tidak mengganggu jamaah yang lain. Nah, begitu cara pendalilannya, Pak. Suatu yang ribuan kali Nabi kerjakan masa tidak ada riwayatnya nah, sama sekali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berzikir berjamaah. Berarti menunjukkan itu belum dikerjakan Rasulullah. Maka kita tidak berani untuk mengerjakannya. Yang mengerjakan ya silahkan. Saya tidak mau tanggung jawab. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami maka amalannya tertolak. Nah, begitu. Bukan berarti kita menyalah-nyalahkan orang, bukan berarti kita sok benar bekan, bahkan kita menasehati, "Pak, ini belum dikerjakan loh, Pak." Jangan kita lebih tahu dibandingkan Rasulullah, Pak. Ya, bedakan antara yang sok tahu, sok benar dengan orang yang menasehati tidak sama. Jangan sampai menyalahkan, wah sukanya menyalahkan suka enggak kita menasihati kalau diterima alhamdulillah kalau tidak diterima yaitu tanggung sendiri nah begitu demikian ada yang lain paham ya Kapan kita membaca amin? Itu pertanyaannya. Di dalam sholat fardu atau sholat berjamaah. Apakah membaca amin ketika walau walim Amin sama-sama baik imam ataupun makmum. Ataukah ketika walau walim Kemudian imam membaca amin, baru setelah kita, kita membaca amin. Maka jawabannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Fa "Faida innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Fa Faida kabbara fakabbiru. Jika dia mengucapkan takbir maka ikutilah ucapan takbir. Faida qala ghairil maghdubi alaihim waladhdallin Fakulu amin. Dan apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim, maka ucapkanlah amin. Jadi satu boleh kita mengucapkan amin ketika imam mengucapkan waladzallin. Amin itu boleh. Ada juga riwayat yang lain jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladzallin. Eh, jika imam mengucap, fa, uh, mengucapkan amin fa amin Faiza ammana fa amin? Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Artinya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kata imam. Kemudian kata imam, amin. Baru makmum mengatakan amin, itu juga boleh. Jadi dua cara. Ya, dua apa? Dua cara. Baik setelah waladhdallin amin ataupun setelah walau waladhalin aminnya imam baru setelah itu amin karena Rasulullah SAW bersabda fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah dakhala jannah Barang siapa yang ucapan aminnya sama dengan ucapan atau sesuai atau sewaktu berbarengan dengan ucapan aminnya para malaikat, maka niscaya dia masuk surga. Kapan ucapan aminnya para malaikat? Setelah imam mengucapkan amin. Tapi seperti yang saya katakan tadi, boleh kita dua-duanya. Silahkan ambil opsi yang mana. Walau zalim, amin langsung boleh. Atau walau zalim, aminnya imam, baru amin kita makmum. Boleh. Dua-duanya diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah wa'iril maghubi alaihim walau baru li amin. Ini nggak boleh. Belum selesai limnya, ya, nah, baru dikatakan amin ini tidak boleh. Karena im, makmum itu tugasnya mengikuti, tidak boleh menyamai, tidak boleh juga mendahului atau terlalu lambat mengikuti. Makanya tercelak kalau seandainya imam, ya, Allah langsung dia bergerak sama dengan imam imam baru Allah ruku ya Allahu Akbar mau ruku dia ikuti Allahu Akbar jangan ketika Allahu Akbar imam benar-benar ruku baru kita jalan Allahu Akbar paham maksud saya yang keliru dari makmum adalah menyamai mendahului dan mengakhirkan makmum imam. Yang dituntut dari makmum adalah mengikuti. saya dipahami ya? Demikian cukup kiranya apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup saya berterima kasih kepada ma, eh, Dewan Masjid Al-Ikhlas, Takmir Masjid Al-Ikhlas yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi kajian di masjid ini merupakan kebahagiaan tersendiri bisa datang ke Sangatta Kutai Timur, Kalimantan Timur ini. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang baik dan mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Kalau di luar sana nanti Bapak ketemu-ketemu saya, ya tegur sapalah begitu. Ya kalau seandainya kita di dunia tidak ketemu, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala.